tausiah atau nasihat karena di sini ada ustaz kita Ustaz Hasan Rosid Afiwallahu Ta'ala Yang beliau Berhak untuk duduk dan menyampaikan faedah kepada kita barakallahu fikum tapi kadarullah tiba-tiba anak di ya diberi kesempatan untuk mengisi barakallahu fikum dalam keadaan saya masih belum pantas di depan antum di sini ada asa tidak Ya mereka mungkin lebih pantas untuk duduk barakulafikum ala kulihal mimbabi faedah yang semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan saudaraku sekalian para ikhwah baik yang hadir maupun yang mendengar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al kabut ayat pertama dan sampai ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim nasu ayat ayat raku ayakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim wa ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamanna wa la ya'lamanna al Alif Lam Mim Apakah manusia mereka menyangka Mereka akan biarkan begitu saja Mereka mengatakan Amanna kami beriman Wahum la yuktanun Dalam keadaan mereka Tidak diuji Dalam keadaan mereka tidak dicoba Sungguh Telah berlalu Orang-orang sebelum Mereka yaitu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan umat-umat sebelumnya maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta barakallahu fikum ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat maka mereka pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan diuji keimanan mereka Mereka akan diuji dengan berbagai ujian dan fitnah. Karena dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang sebelum dia sebelum kita dari kalangan para nabi dan umat-umat sebelumnya agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang jujur dan siapa di antara kita yang dusta. Ini di antara hikmah adanya ujian dan cobaan tersebut silih berganti. Dan seorang muslim apalagi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia akan bersabar dengan ujian tersebut. Dia akan kokoh berpegang teguh dengan agama dan kokoh berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan meninggalkan kebenaran yang dia yakini walaupun ujian-ujian itu datang menimpa dia sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan inna dan liman judiman fitan inna dan liman judinal fitan inna dan liman judi fitan inna Faidah tulih hafaz nabarakawaha Nabi SAW mengatakan Sungguh beruntung Orang-orang yang mereka dijauhkan dari fitnah Sungguh beruntung orang-orang yang mereka diselamatkan dari ujian dan cobaan Sungguh beruntung orang-orang yang mereka Ya Kokoh di atas mereka Kokoh di atas agama mereka ketika mereka dijauhkan dari fitnah ketika mereka mampu bersabar menghadapi fitnah tersebut jika dia diuji dengan fitnah tersebut maka dia ber, bersabar maka dia bersabar pawaha maka dia akan beruntung dan selamat Ikhwani fillah barakallahu fikum. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita dengan mengulangi sebanyak tiga kali bahwa seseorang akan beruntung dan bahagia ketika dia dijauhkan dari fitnah. Ketika dia diselamatkan dari fitnah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah itu pasti akan datang menimpa seorang muslim selamat jasadnya dan rohnya masih ada di badannya maka fitnah itu akan menimpa dia bahkan ketika dia sudah meninggal akan datang fitnah lebih dahsyat daripada itu sampai betul-betul kaki kita menginjakkan ya ke dalam surga. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Mata roha, kapan kita betul-betul merasakan ketenangan? Kapan betul-betul kita merasakan ya tidak ada lagi kesulitan dan penderitaan yang kita alami?" Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, sampai betul-betul kaki kita menginjakkan ke dalam pintu surga atau masuk ke dalam surga. Disitulah baru kita merasakan yang namanya ya ketenangan yang hakiki. Barakallahu fikum. Walaupun kita sudah di akhirat masih ada ujian dan cobaan yang kita hadapi. Oleh karena itu dunia ini tempat ujian dan cobaan agar kita bisa menghadapi akhirat cuma dua tidak ada yang lainnya ya akhir perjalanan kita cuma dua tidak ada yang lainnya ima kita masuk ke dalam surga ima kita masuk ke dalam neraka akan tetapi dua ini Ya, yang memilih itu kita sendiri. Kalian dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dua jalan tersebut. Dan itu kalian diberikan kesempatan di dunia dari umur kalian. Kalian diberi kesempatan dari umur kalian di dunia untuk Apakah kalian ingin menempuh jalan menuju surga atau kalian ingin menempuh jalan menuju neraka? Itu kembali ke diri kita. Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada kalian. Jika kalian ingin memilih jalan menuju surga, ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Tapi jika kalian menginginkan jalan menuju neraka, ya, maka itu kembali kepada diri kalian sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala maadin dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi hambanya. Ya. Sehingga seorang hamba haram baginya untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hambanya untuk mereka baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan bagi hamba itu keburukan kecuali hamba itu sendiri yang menginginkannya. Ya. Kecuali kita sendiri menginginkannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya la ta'natu min rahmatillah jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan ya dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan bagi kita keburukan dan itu harus kita yakini ya Ambah itu sendirilah yang menginginkan keburukan baginya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan baginya untuk dia memilih jalan mana yang dia mau tempuh. Apakah jalan kebaikan yang mengantarkan kepada keridoan yang sehingga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada keridoan Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga atau dia sendiri yang memilih untuk ya menempuh jalan-jalan keburukan dan kejelekan sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam ke dalam neraka. Itu karena amalan dia sendiri di dunia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ujian ini akan menimpa kita silih berganti. Ya. Dan jangan sampai kita mengatakan kenapa setiap semakin kokohnya saya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW semakin kuat ujian dan cobaan ya menimpa kita. lah. Ya, jangan sampai ada di dalam hati kita seperti itu. Hendaklah kita senantiasa berbesangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berbesangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka kita kepadanya. sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Kalau kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga kan ya sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ujian yang datang silih berganti itu bentuknya saja yang berbeda ya tapi akhirnya sama seperti ujian-ujian sebelumnya bentuknya saja yang berubah tapi ya hakikatnya itu seperti sebelumnya tidak ada bedanya apa yang menimpa umat-umat sebelum kita ya sebagaimana disebutkan di sini sungguh kami telah mengutus apa menguji ya walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yaitu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujiannya ketika beliau disidang oleh raja waktu itu. Yang mana beliau menghancurkan berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dibuat dibuat sendiri oleh bapaknya. Ya. Kemudian dikumpulkanlah manusia. Kemudian raja itu memerintahkan untuk membuatkan lobang, Ya. Kemudian dikumpulkanlah kayu bakar di situ, kemudian dibakar. Subhanallah. Ujian yang sangat berat ini nyawa taruhannya. Nabi SAW, apa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau dilempar ke dalam api tersebut. Ini ujian. Di antara ujian yang dirasakan juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana beliau sudah tua tapi beliau belum memiliki anak. Ya. Kemudian di umur beliau yang sudah tua Allah Subhanahu wa taala memberi dia seorang anak karena beliau tidak pernah berputus asa terus. Ketika sudah memiliki anak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kejujurannya. Apakah dia cinta kepada Allah atau cinta kepada anaknya? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya. Subhanallah, ujian anak kita, anaknya beliau di ya diperintahkan untuk disembeli. Subhanallah. Tapi karena imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Padahal waktu itu lagi lucu-lucunya sudah sudah bisa berjalan, ya sudah bisa ngomong. Masa-masa yang begitu cintanya kita kepada anak tersebut, apalagi sudah tua baru ada anaknya. Ayo ujian yang sangat berat. Tapi karena keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintah Allah. Ya, dan bertanya kepada anaknya. Subhanallah jawaban anak yang soleh. Ya. Saya diperintah oleh Allah untuk menyembeli engkau. Waktu itu anak beliau kita ketahui adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kata Nabi Ismail, "If'al, lakukanlah wahai ayahku. If, if'al ya, habi, ya abati." ya mada tukmar lakukanlah ya abati wahai bapakku apa yang diperintahkan kepadamu ya maka diletakkanlah Nabi Ismail seperti menyembeli ya binatang kurban maka dia pun ingin menyembelinya ketika sudah hampir disembeli Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba yang besar Subhanallah, lulus dua ujian yang sangat besar. Kemudian ya Nabi Musa alaihissalam diuji dengan raja yang kejam, yang kufur, kafir bersama dengan kaumnya Bani Sarahim. Ya, mereka dikejar-kejar ingin dibunuh sampai mereka Tidak ada pilihan lain kecuali dua. Mati ya atau menghadapi mereka. Dikejar dia oleh pasukannya Firaun. Ujian yang sangat berat. Ya. Ketika dia mendawakan Dawat tauhid mengajak Firaun untuk beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Just, justru ya Beliau ingin dibunuh bersama kaumnya. Subhanallah ujian yang begitu berat. Belum lagi para nabi dan rasul mereka didustakan oleh kaumnya. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit, bahkan ada yang tidak beriman sama sekali. Ya. Ini bukti-bukti antum bisa rasakan dalam Al-Quran ketika kalian membaca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji para nabi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, asyadul bala al-hambiya summa salihun fal amsal fal amsal Nabi SAW mengatakan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ya. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang semisal mereka. Orang-orang yang semisal mereka yang mereka mengikuti para nabi dan orang-orang soleh. Mereka akan mendapatkan ujian seperti ujian yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang soleh tersebut. Dan orang-orang soleh tentunya yang telah mendahului kita, yaitu para salaf kita yang pertama generasi pertama umat ini dari kalangan khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya apalagi mereka yang awal-awal beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diuji diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Bilal bin Rabah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya disiksa oleh majikannya karena beliau waktu itu masih budak ya di padang pasir bagaimana panasnya ya panasnya di Indonesia belum ada bapaknya dibandingkan panas yang ada di negeri Arab di musim panas dijemur dipaksa untuk murtad tapi dia kokoh di atas agamanya ya keluarga Ammar <coughs> Sumayyah wanita yang pertama yang mati syahida ya syahida yang pertama Sumayyah ibunya Yasir eh ibunya Ammar ya keluarga Yasir, bapaknya Yasir, Sumaya, ibunya meninggal. Ibunya ini ya dalam sejarah diceritakan itu di ya ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya dengan tombak sampai beliau meninggal syahid. Kemudian suaminya disiksa juga sampai meninggal sampai Ammar disiksa tidak mampu lagi sehingga dia mencela Nabi SAW tapi dalam keadaan hatinya masih beriman ya ini ujian para sahabat sehingga ada seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi SAW ketika masih di Mekah ya ya Rasulullah apakah engkau tidak meminta kepada Allah supaya kita ditolong ya maka Nabi SAW menceritakan bahwa umat-umat sebelum sebelumnya itu sampai ada di antara mereka yang dipanaskan dengan besi ya kemudian seperti bergigi-gigi besi tersebut kemudian ditanamkan ke tubuhnya baru ditarik begitu dahsyatnya ujian orang-orang atau umat-umat sebelum kita Kemudian Nabi SAW beritakan untuk bersabarlah. Jangan kalian ya tergesa-gesa, pasti kalian akan ditolong. Inilah penyebab kita ini ya larut dalam fitnah disebabkan karena kita tidak bisa bersabar. Kedua, kita tergesa-gesa dan ketergesa-gesaan ini ini penyebabnya karena kita tidak berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak bisa bersabar dengan keyakinan yang telah kita yakini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh keduanya oleh sahabat Nabi SAW tapi kita tidak bisa bersabar dengan kebenaran tersebut padahal ujian kita itu sangat ringan ya tidak seperti dengan umat-umat sebelumnya dan generasi pertama umat ini kita cuma diuji dengan ujian yang yang mana itu kita diuji dengan sesuatu yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mendolimi hambanya. Pasti Allah Subhanahu wa taala menguji manusia ya sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi keimanan seorang hamba akan semakin besar juga ujiannya. Di antara hikmah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman Maka Allah liyahdharal mu'minina ala ma antum alaihin hatta yumayyizal khabith minat tayyibi. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan ya kamu sekarang ini ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang beriman sebagaimana engkau sekarang ini ya Muhammad ya hatta yumayyisal khabis minat taib sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan ya antara yang baik dari yang buruk. Lihat ujian kita sampai kita betul-betul jujur mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh ya itu ujian akan datang. Tujuannya yang pertama tadi agar Allah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang jujur di antara kita keimanannya. Kedua, sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan dari kelompok ini ya antara yang baik dengan yang buruk dipisahkan karena tidak akan mungkin bersatu. Ya. Antara beriman dan munafikin tidak akan mungkin bersatu, pasti dia akan nampak. Pasti akan ditampakkan dan itu ada tanda-tandanya. Ya, yang Allah dan Rasulnya dan para ulama sudah menjelaskan kepada kita tanda-tanda tersebut. Ya, ini orang baik, ini orang jelek. Ya, ini orang-orang yang betul kokoh di atas agamanya dan ini orang yang lembek. Pasti ada tanda-tandanya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih ayatul munafikin salasa. Ya, dalam hadis yang lain arba, empat. Disebutkan tanda-tandanya. Ya. Idza hadatsa kadaba. Jika dia berbicara dia berdusta. Tanda-tanda munafikin ada tiga atau empat. Di antaranya idza hadasa kadzaba. Jika dia berucap, dia dusta. Ya, jika dia berbicara, dia dusta. Ini tanda-tanda munafikin di antaranya. Ya. Wa idza wahada ya godaro jika dia berjanji ya dia mengingkari Wa bina qana. Jika dia diberi amanah, ya, dia mengkhianati amanah itu. Ya. Wa idza qasama fajara. Jika dia berselisih, bertengkar, dia curang. Maka lasi. Ini Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda ini. Ya, jelas sekali Tanda-tanda munafikin ada empat. Di depan mata kita lihat tanda-tanda itu masih belum percaya. Padahal Nabi SAW sudah terang menyebutkan tanda-tandanya. Ini orang yang buruk. Ya, ini nifak amali. kemudian kita masih belum yakin terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menyebutkan ini untuk kita berhati-hati, ya, bukan untuk meremehkan. Berhati-hati, jangan sampai itu menimpa kita dan berhati-hati jangan sampai ya orang-orang yang memiliki tanda-tanda ini menipu kita sehingga kita pun terbawa seperti dia. Untuk kita berhati-hati. Inilah ya tanda-tanda tersebut disebutkan dan masih banyak lagi. Para salaf sudah mengingatkan juga agar kita berhati-hati dari orang-orang yang memiliki sifat mutalawin ya dalam ucapan Utaibah bin Yaman radhiyallahu taala anhu Wa iyyakum wa talawun fa inna dinullahi wahid. Hati-hati kalian dari sifat ya. Hati-hati kalian dari orang-orang yang memiliki sifat atau manhaj mutalawin. Karena sesungguhnya agama ini, agama Allah ini satu. Ya, para salaf sudah mengingatkan. Nabi SAW sudah menjelaskan tanda-tandanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, asyarun nas yaumal kiamat dul wajahain. Ya'ti ila qaum ala wajah, ya'ti ila qaum ala wajah. Nama kalau Nabi SAW. Manusia yang paling jelek pada hari kiamat adalah yang memiliki dua wajah. Ya. Memiliki dua wajah. Datang ke satu kaum. Dia menjadi wajah seperti wajah kaum itu. Datang satu kaum, dia memiliki wajah lagi yang berubah, berbeda dengan wajah yang pertama, seperti wajah kaum itu. Ini namanya mutalawin. Ya. Kalau tidak tahu mutalawin itu binatang seperti bunglon. Binatang bunglon ini kalau dia inggap di warna hijau berubah kulitnya menjadi hijau. Kalau dia datang di warna merah, berubah kulitnya jadi merah. Semua merah. Ini namanya mutalawit. Seperti binatang bunglon. Ya. Subhanallah. Mereka tahu hadis ini. Mereka tahu tanda-tandanya. Ya. Dan para salaf memperingat, memperingati orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Ini takdir, wa iyyakum hati-hati takdir, Ya. Hati-hati kalian dari orang-orang yang seperti ini. Ini ujian kita baru seperti ini. Ya. Seperti kalau kita mengatakan saya ini adalah orang-orang yang salafi. Saya ini adalah salafi yang hakiki atau yang salafi sejati. Ini ucapan, tunggu akan datang ujian nanti. Ya. Allah tidak akan membiarkan sekedar ucapan saja butuh pembuktian akan datang ujian tersebut ya ayat ini jelas sekali ketika orang-orang beriman mengatakan amanna ya kami beriman wa um la dalam keadaan mereka tidak diuji kan Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita betul-betul pengakuan kita mengatakan kita ini salafi, pasti Allah akan memujimu. Allah akan tampakkan nanti tanda-tanda. Ya. Dengan adanya fitnah ini ternyata Allah memisahkan antara yang baik dan buruk. Ya. Ketika awal-awal dakwah di Indonesia, yang mana itu munculnya dari kelompok Al-Irsyad Ya. Itu dari al-irsyad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan dan memisahkan ya waktu itu dengan adanya fitnah Yautros. Ya. Akhirnya terpisah. Kemudian kedua, fitnah Ali Hasan Al-Halabi. Terpisah. Akhirnya terpisah. Ini yang mengaku di atas manhaj salaf ternyata dia masih terus di atas isbiyah. Ya, ini asalnya mereka al-irsyad ini dari kelompok isbiyah. Dan nah, yang bersamanya dari kalangan generasi mereka yang muncul sekarang ini dari daerah-daerah Roja mereka ini yang mati-matian membela kelompok alun bidah. Baik secara kelompok maupun secara individu. Ya, secara kelompok dia wala kepada kelompok ismiyah, dia terus. Ini permasalahan al-wala wal bara. Dan secara individu ya, membela mati-matian Hali Hasan Hal Halabi yang penyimpangannya sangat jelas dibela oleh mereka terpisah ya baru seperti ini ujian akhirnya terpisah ini bergabung dengan kelompok yang menyimpang dan secara individu dari kalangan orang yang menyimpang berjalan lagi waktu ya muncul laskar jihad dengan fatwa ulama sekitar tujuh atau enam fatwa ulama ya hukum fardu ain berjihad di negeri Ambon. Ujian yang berat lagi. Kedarullah masyafa'ala ternyata dalam perjalanan jihad terjadi ya penyimpangan manhajiyah ya sampai-sampai hampir terjerumus dalam pemikiran khawarij ya dan kita sudah bertobat dan para asati di dalam semua sudah bertobat dari itu diuji mereka dengan fitnah laskar jihad yang laskar jihad itu langsung selefion tersebar terkenal di seluruh Indonesia sampai dakwanya sampai ke ke Sorong ya yang dulu dari Aceh belum tersentuh dakwah di negeri Papua sampai di sana ya Ba'dallah dengan sebab adanya laskarnya tersebar sampai ada juga dakwah salafiyah di Ambon. Dan alhamdulillah dengan fitnah itu ya karena semakin dikenal las, laskar jihad fitnah yang tenar fitnah tenar akhirnya mereka tidak memperhatikan lagi prinsip-prinsip al-sunnah sehingga mereka jatuh dalam berbagai penyimpangan. Ya. Kemudian terpecah, Laskar Jihad bubar dengan fatwa Syarobi, ya, di antara fatwa Syarobi juga dengan fatwa beliau disyaratkannya jihad di Ambon, kemudian dengan fatwa beliau juga Laskar Jihad bubar. Ya, tidak ada lagi forum komunikasi alusunah wal jamaah. Tidak ada lagi diuji. Ya, akhirnya mereka pun terpecah-pecah. tidak waktu itu terpecah setelah bubarnya laskar jihad. Alhamdulillah mereka disatukan tahun nggak salah tahun 2005 dengan doro pertama ya dan bimbingan dari Syekh Robi. Nah, bersatu mereka semua. Persatuan itu ternyata syaitan tidak ridho. Ketika lu kembali bersatu, maka disusupkanlah orang-orang yang ada di dalamnya. Dari tubuh salafiyun sendiri. Ya, yang memecah dakwah salafiyah dengan mentahdir salafiyun dengan hulu. Ya, dengan cara gulu kelompok-kelompok ini diistilahkan dengan RMS. Walaupun istilah itu sudah ada sebelum setelah bubarnya Raskardian. Ya, RMS itu istilah Rio ya M Makassar S Solo ditahdir. Terus secara siri pada sudah bersatu ini. Ya, tapi namanya syaitan tidak akan pernah ridho melihat persatuan al-sunnah. Kemudian datang fitnah ajuri. Akhirnya mereka yang tidak jujur berpegang dengan manhaj salaf ikut dengan fitnah ajuri. Ya, tapi tahdid Syria ini masih berjalan terus. Sampai yang bergabung dengan Yahya Hajuri ya yang guluh dalam mensikapi para masyai yang berselisih dengannya sampai dia tabdi dan mengeluarkan dari dari salafiyah seperti gulunya kelompok ad-dadiyah. Ini fitnah ya. Akhirnya dipisah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ini bergabung dengan kelompok ajuri yang telah ditahdir oleh Syekh ya yang tahdir yang hak di atas ilmu bergabung dia berjalan dakwah sunnah masih terus ada tahdir sirriyah terus ya seperti memaksa bagi mereka yang tidak mau mengikuti fatwa ya ulama maka dia disikapi walaupun dia ikhwah tidak bisa membedakan mana dahinya mana ikhwah disikapi sama gulu ya ada perbedaan dalam sikap dai dengan ikhwah ini dibedakan oleh para ulama ya dan disebutkan oleh syarobi dalam majmu' beliau ya ini disamakan semua jadi orang-orang pada lari akhirnya ikhwah biasa karena tidak ditahan, diboykot yang seharusnya dia didekati, dia dijelaskan, disikapi sama seperti mensikapi dainya, para ustadznya. Akhirnya mereka pun banyak yang gak boleh ajuri. dibilang Terus berjalan waktu. Terjadilah fitnah yang namanya ya fitnah yang Inilah terjadi fitnah dengan bimbingan syarobi yang ada di Indonesia. Itu fitnah ya orang-orang yang bermanhaj mutalawin. Ditahdir oleh syarobi tahun 2013. Ya. Padahal syarobi cuma tahdir satu orang dan menyebut namanya. Tapi subhanallah yang terbawa dengan fitnah itu begitu banyak dari kalangan dai-dai ya al-sunnah akhirnya bergabung dengan kelompok ini orang-orang yang memiliki manhaj mutalawin mereka meninggalkan dakwah al-sunnah dan bergabung dengan dai-dai roja yang mereka ini dari al-irsyad yang membela mati-matian Yauturos dan Ali Hasan al-Halabi bergabung dengan mereka dalam dakwah kelompok talawin ini Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan lagi subhanallah berjalan waktu Allah subhanahu wa ta'ala menguji lagi dengan adanya fitnah ya yang itu adalah fitnah suafiqah Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan lagi antara yang baik dan yang jelek ya yang mana fitnah suafiqah ini tidak jauh atau tidak jauh beda dengan fitnah hajuri mereka mensikapi ketergelinciran ulama ya seperti mereka mensikapi atau bagaimana caranya ada dia mensikapi ketergelinciran para ulama dari a'immatus salaf ya sikap mereka gulu dan berlebihan dalam mensikapi ulama ketergelinciran ulama itu pun masih tahap proses di mahkamah mereka sudah gulu dalam mensikapinya Akhirnya dia pun jatuh dalam manhaj adadiyah. Dan lebih dahsyat lagi karena dibungkus. Setelah itu mereka ini sudah semakin sedikit al sunnah. Mereka sudah jelas penyimpangannya. Ya. Lebih dahsyat lagi di akhir ini fitnah. Ya. Karena dibungkus dengan dalil ada masya di belakangnya kemudian dinamakan dengan suluh ini orang-orang ya yang tidak kokoh di atas agama dan manhaj pasti akan larut di dalamnya yang ti yang dulu sudah yakin ya bahkan ada yang mengatakan dia sudah isbi Subhanallah berubah. Ya, hilang semua prinsip itu. Yang orang-orang yang dulu begitu bergubu-gubunya mentakdir kelompok mutalawin ini tiba-tiba berubah. Ya. Subhanallah. Betul-betul ayat ini menjelaskan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan kalau betul-betul engkau mengakui mengikuti Nabi SAW dan para sahabat sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan mana yang baik mana yang jelek. Itu akan tampak yang adanya fitnah-fitnah ini. Ini fitnah yang kita hadapi seperti ini, tidak seperti ya fitnah-fitnah sebelumnya dari kalangan umat-umat sebelum kita atau sebelum Fatumah, sebelum Nabi SAW hijrah fitnahnya para salaf kita ujian-ujian yang mereka hadapi kita ini ya seperti ini bentuk fitnah kita subhanallah padahal jelas-jelas para salaf mereka sepakat ya dan ini kita ambil faedah dari penjelasan Syekh Adil Mansur Afirullah Ta'ala Bimbingan-bimbingan beliau Dengan sebab beliau Ba'dallah Kita aman dari fitnah ini Alhamdulillah Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang para salaf mereka sepakat Mentahdir orang-orang yang mutalawin Ini sepakat Ya, tidak ada yang menyelisihnya kecuali Orang-orang yang betul-betul memiliki manhaj mutalawi dari kalangan ikhwanul muslimin dan orang-orang yang semisal mereka. Bagaimana jeleknya mereka? Kalau kita diperintahkan mutalab apa? Diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mentahdir orang-orang yang memiliki dua wajah. Ya, syarrun nas manusia yang paling jelek. Ini tahdir dari Nabi SAW sahabat Hutaifah bin Yaman iyakum wal mutalawin hati-hati kalian dari orang-orang mutalawin para ulama setelahnya mentahdir ya dari orang-orang mutalawin kalau ditahdir berarti ha, konsekuensinya kita harus menjauhinya ya sampai dia bertobat sampai dia bertobat dari manhaj mutalawin tersebut dan kita tidak pernah mendapatkan salaf sampai sekarang mereka memerintahkan kita untuk suluh dengan orang-orang mutalawin ya kalau ada salafnya at datangkan riwayatnya tidak pernah hatta dalam Al-Quran dalam hadis tidak pernah kita cuma diperintahkan untuk mentahdir mereka sampai mereka rujuk dan bertobat dari manhaj tersebut tidak pernah kita dapatkan ya yang ada sulu antara orang kafir dengan kaum muslimin itu pun dilakukan oleh penguasa bukan ulama yang terjadi di zaman Nabi SAW ya Suluh yang orang musyrikin dan suluh yang orang Yahudi di di Mekah apa di Madinah ya ketika awal hijrah Nabi SAW di kota Madinah kemudian suluh antara suami istri ya dan ayat ini berkenan tentang suluh suami istri ya Al sulu khair ini antara suami istri sulu itu baik. Disatukan kembali antara suami istri yang tidak mau cocok Ini yang disulu. Ya, sulul khair. Sulu antara kaum muslimin dan kaum muslimin dalam perkara dunia, mau malah jual beli. Ini disulu. Adapun orang-orang yang menyimpang manhajnya ya disuluh dengan orang-orang yang bersih manhajnya tidak ada salafnya sama sekali dalam Islam ini jelas sekali ya fitnah yang dibungkus dengan kalimat suluh dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita walaupun dengan jumlah sedikit maka bersabar dengan agama kalian Bersabar dengan keyakinan kalian. Ya. Nabi SAW mentahdir dari manhaj mutalawin. Jangan dengan adanya suluh ini kalian pun bergabung dengan mereka. Ya, jelaskan sehingga faedah dari ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala ya pada firman Allah Subhanahu wa taala Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Beliau sebutkan di sini ada tiga ya. Wa yaktamalu salasata ma'ani. Ada tiga makna dari lafaz ayat ini. Yang pertama kata beliau ayat lama fil akhirah haula sadiqin wal kadhibin bi manasilihim min sawabi wa iqabi wa bi a'malihim fid dunya bi makna yuwafiquhum ala ma kana minhum makna yang pertama bahwa diketahui pada hari akhirat mereka ini orang-orang yang jujur dengan dan orang-orang yang dusta itu sesuai dengan kedudukan-kedudukan mereka dari pahalanya ya dari pahala-pahalanya dan hukuman-hukumannya dengan amalan mereka di dunia itu diketahui pada akhirat nanti ya dari pahala yang mereka dapatkan atau dari dosa yang mereka atau ikhob siksaan yang mereka dapatkan itu sesuai dengan amalan mereka di dunia yakni mereka akan ya mencocoki apa yang dahulu mereka di dunia lakukan itulah yang dia dapatkan nanti di akhir kalau dia bersabar di atas agamanya dan terus di atas keriduan Allah dalam berpegang dengan sunnah Nabi SAW ya walaupun dia harus menghadapi ujian itu karena at-tamassuk bidinillah bi sunnati nabi SAW seperti memegang bara api begitu panasnya ya beratnya ujian tersebut tapi dia tidak akan melepasnya ya walaupun itu dibungkus dengan dalil dan seakan-akan ada masyih yang mendukungnya Kita yakini para ulama Atau para salaf kita Abu Bakar As-Siddiq Umar Ibn Khattab Umar Ibn ya, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib Mereka tidak maksum Tidak terjaga dari dosa Kecuali Nabi kita Muhammad SAW Apalagi masyih di akhir zaman ini Ya, mereka bisa salah, bisa tergelincir. Tapi alhamdulillah kita diberikan ya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan bimbingan para masyayikh dan para ulama yang rasikuna fil ilmi yang mereka lurus ilmunya ya lurus agamanya dan lurus manhajnya alhamdulillah itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala maka ini yang pertama seseorang akan diketahui dia akan mendapatkan pahala atau azab itu sesuai dengan amalannya di dunia apa yang telah dia lakukan dahulu ini yang pertama maka perbaiki amalan kita ya kejujuran kita ketika kita berpegang dengan agama yang kedua ayakuna maf'ulul awal maqdufan takdiruhu fayalaman ya fayalaman nasu wal alim aulahi sadiqun wal kadhibin ay yabdahuhum wa yash'uruhum aula fi khair wa aula fi syar wa dzalika fid dunya wal akhirah bahwa maful yang pertama ini terhapus takdirnya dia ya takdirnya dia bahwa manusia akan mengetahui mereka atau seorang alim akan mengetahui mereka bahwa mereka ini ini di dunia mereka adalah jujur atau dusta mereka jujur dan dia orang jujur dan dia orang dusta itu dengan yabdauhum ya itu akan dibongkar ya manhajnya mereka wa yashkuruhum dan ditampakkan manhaj mereka mereka ini di atas kebaikan atau mereka ini di atas kejelekan dan itu terjadi di dunia dan di akhirat ya akan dibongkar oleh Allah dengan tanda-tanda yang disebutkan apalagi kalau ulama yang telah mentahdirnya dan menjelaskan tentang manhajnya dia ya apalagi ulama yang ahli bidangnya ya dan itu terbukti wakil terjadi dan kita lihat sendiri dengan mata kepala kita ini apa namanya ini ha? ini sudah ainul yakin ya sudah ainul yakin sudah ilmu pasti tidak ada lagi keraguan padanya. Tiba-tiba datang fitnah menguji keimanan kita. Subhanallah, ternyata di antara kita banyak yang terjatuh bahkan di antara orang yang paling mengerti tentang manhaj penyimpangan orang ini ternyata dia yang paling terdepan sulu dengannya ya dan kita mengetahui manhajnya melalui bimbingan dia audionya ceramahnya tapi subhanallah ternyata dengan fitnah ini ternyata dia terbawa sesuatu yang sudah kita yakini tiba-tiba dan itu dibangun di atas dalil bukan prasangka dan bukan sesuatu yang mungkin kita ah ini ya masih ragu ini sudah ainul yakin sudah ilmu pasti tidak ada lagi keraguan di dalamnya, tapi subhanallah fitnah itu datang. Ya, dengan selembaran kertas tertulis sulu. Ya, antara ustaz ini dengan ustaz mutalawin. Di ya, di situ ada empat masyai Subhanallah. Ya. Ternyata setelah kita teliti, pelajari, tenang dalam menghadapinya. Ya. Kemudian kita bertanya kepada masyayikh ya termasuk dalam perkara ini Syekh Adil afilota, Ta'ala Jangankan Syekh Adil Yang sekali saja ke sini Ya Yang baru sekali ke sini Syekh As'ar ya, Itu ketika disampaikan Tentang orang ini Adanya suluh ini Dia sudah mengatakan ini Sulunya suri, bukan akiki. Ya. Suri itu dohirnya saja suluk tapi hakikatnya bukan suluk. Ya. Padahal beliau baru sekali. Bagaimana jika sudah sudah dora ke berapa ini? Hah? 12 enggak salah. Dora Imam Syafi'i ke-12 sudah 12 kali. Ya. Dan ketika dora pertama dan orang ini ditahdir oleh Syekh Rabi. Dia langsung mendekat kepada Syekh Adil, mendatangi doranya, mendekat kepada asatidah panitia daurah, mendekat dia. Mencari perlindungan, mencari tazkiyah, mencari ini, ini dan itu. Ya. Tapi karena tidak jujur, terlempar. Tidak bisa. Ya. Karena manhaj mutalawin itu tidak akan bersatu dengan kebenaran, tidak akan bisa. Terlempar dia. Padahal orang ini mendekat. Datang dia. Bertemu dengan Syekh Ruzaid, dinasihati oleh Syekh Ruzaid. Ketemu dengan Syekh Adil dinasihati, ketemu dengan Asati dan dinasihati. Ya. Karena memang dia dasarnya memiliki manhat mutalawin, tidak bisa dia pergi, terlempar. Ya, keyakinan yang kita bangun di atas ilmu dan bimbingan ulama kibar kok tiba-tiba ya dihapus dengan suluk padahal suluk ini suri ya bukan suluk yang hakiki subhanallah barakallahu fikum ini akan tampak nanti subhanallah tampak orang-orangnya ya maka kita berlindung kepada Allah terus minta doa kepada Allah subhanahu wa taala Semoga Allah melindungi kita. Ya, kita tidak boleh menjamin. Saya yang berbicara, antum yang berbicara. Akan datang fitnah yang lebih dahsyat. Ya, yang pernah merasa aman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya, walatak manumi makrullah illa kamin kosirin. Jangan kalian merasa aman dari makar Allah. Pasti akan datang terus. Makar Allah Jangan kalian merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah kaum yang merugi. Ya, artinya akan datang fitnah lebih dahsyat dari ini. Banyak orang di antara kita tidak sabar. Kita ini sudah sedikit. Kenapa kita terus berselisih? Ya. Karena tidak misalnya sabar, akhirnya kita pun bergabung dengan jumlah yang banyak padahal itu adalah persatuan ya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang Yahudi ya dohirnya dia bersatu wa qulubun syatta tapi hati-hati mereka berpecah belah jangan seperti itu Al-Sunnah tidak demikian Persatuan yang hakiki adalah persatuan dalam hati kita Ini adalah persatuan yang hakiki Sehingga jangan pernah merasa aman Ya saya sengaja menceritakan ini secara uh, global ya bukan berarti kita ini aman daripada kesalahan tidak tidak ada yang menjamin ya bukan berarti farasa tidak kita dari kalangan panitia daurah dan para masyarakat kita mereka terjaga dari kesalahan tidak tapi kita diperintahkan untuk mengambil dan bersama orang-orang yang di atas kebenaran itu yang diperintahkan kepada kita kita tidak diperintahkan untuk mencari orang yang maksum terjaga dari kesalahan bukan itu ya tapi kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang di atas kebenaran walaupun jumlah mereka sedikit itulah jamaah ya al jamaah mawafaqal haq in kunta wahdak kata sahabat Abdullah bin Mas'ud al jamaah adalah Siapa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri? Lihat. Jangan tertipu dengan fitnah ini. Banyaknya pengikutnya, ya, banyaknya pemasukan di sana. Ya, kalau kita dipanggil maka kita akan banyak mendapatkan ini. Tidak ada jaminan ya ikhwah kita sekarang ini. Ya, setelah Allah selamatkan kita dari fitnah ini akan datang lagi fitnah lebih besar, lebih dahsyat dari itu. Kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu maka jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sunnah senantiasa dia pertengahan, tidak terlalu takut ya dan dia tidak terlalu juga ya besar harapannya tapi pertengahan waspada dan terus mengharap waspada dari fitnah dan terus mengharap kepada Allah supaya dia diselamatkan dari fitnah ya demikianlah seharusnya kita maka perjalanan dakwah ini, perjalanan kehidupan kita ini tidak akan berhenti fitnah itu sampai kita menginjakkan kaki kita ke dalam surga. Kemudian tanda yang ketiga, ayakuna dzalika min al-alamah. Ay ya yudha'u li kulli ta'ifati alamatan yastahharu biha. Bahayatu ala hadza. Tanzuru ila qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam man asarra sariratan halbasallahu rodahaha maka akan didapatkan pada ya orang tersebut atau manusia tersebut tanda-tanda ya, Alhamdulillah Allah sudah sebutkan ayat-ayatnya tanda-tanda untuk bisa membedakan mana orang yang jujur mana orang yang dusta ya mana orang yang kokoh di atas agamanya mana orang yang talawi ada tanda-tandanya dan alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa ya akan diletakkan pada setiap kelompok tanda-tanda ya baik secara individu maupun secara kelompok akan ditetapkan tanda-tanda tersebut yang itu akan diperlihatkan dengannya kita akan melihat tanda-tanda itu pada kelompok ini pada orang ini ini jujur atau tidak ini orang kokoh di atas sunnah di atas agamanya atau mutalawin akan ada tanda-tandanya ya dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW barang siapa yang menyembunyikan batinnya atau manhajnya ya dia sembunyikan apa yang ada pada dirinya maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan padanya selendang ya dia sembunyikan artinya dia hilangkan ya apa-apa yang buruk pada dirinya dia tidak tampakkan ya contoh hasad ya hasad ini pasti ada dia di antara semua manusia pasti akan ada padanya hasad ya tapi orang yang memiliki keutamaan dia tidak akan tampakkan hasadnya tersebut ya tapi orang-orang yang memiliki keburukan pasti dia akan tampakkan hasadnya tersebut Maka ini faedah dari saya barakallahu fikum ya, hendaklah kita betul-betul berdoa kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semoga kita bisa istiqomah terus sampai Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka pelajarilah tanda-tanda itu tujuannya agar kita tidak terjatuh ya tanda-tanda orang-orang yang menyimpang ya orang-orang yang uh, memiliki kedustaan di dalam hatinya yang tidak jujur dan orang-orang yang memiliki keburukan dalam hatinya ya sehingga dia tidak tertipu dengan dohirnya yang begitu bagus akhlaknya ya pakaiannya pakai sorban pakai jubah berjenggot akhlaknya begitu baik menurut manusia ya tapi ternyata manhajnya eh, sufi tabligi ikhwani sururi adadiyah, ya ini sudah jelas ya dari bimbingan para ulama kita adanya kelompok-kelompok yang menyimpang seperti itu tapi kenapa kita harus larut dan terjatuh di dalamnya menyimpang juga seperti menyimpangnya mereka padahal para ulama sudah peringatkan kita untuk berhati-hati dari manhaj ya ad-dadiyah atau manhaj al-halabi ya yang memiliki uh, manhaj yang baru di zaman ini yang itu diambil dari Abdul Hasan Al-Mahribi manhaj tersebut dan alhamdulillah kalian bisa murojaah dan bertanya para asat kita seperti Ustaz Hasan yang sudah ada di sini ya dan alhamdulillah murojaah kembali daurah-daurah uh, Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Syekh Adil demikian juga para masyayikh kita ya alhamdulillah Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi dan para masyayikh lainnya dari kalangan ulama Ahlussunnah Jamaah ya terutama yang mereka takasus dalam fitnah yang mereka menjelaskan kepada kita penyimpangan kelompok-kelompok yang baru di zaman ini ini sangat penting ya terus walaupun fitnah itu tidak jauh beda dengan fitnah sebelumnya tapi ya bentuknya yang berubah tapi sama ya di zaman para sahabat fitnah khawarij fitnah uh, eh, syiarof itu ya mereka mencela para sahabat sampai mengkapirkannya eh ternyata terjadi di zaman ini ya mereka mencela para pewaris para nabi ya menghinanya dan menjatuhkan kedudukannya dan kehormatannya dan bahkan mereka ya mentahdirnya dan tidak mau mengambil bimbingan dan ucapannya dan menyuruh kaum muslimin untuk mengikuti orang-orang yang ditahdir oleh ulama tersebut lihat bagaimana pentalbisan ya bimbingan ulama yang mentahdiri ini oleh menyimpan dianggap itu ya dengan kaidah la yulzimuni la yulzimuni ya waktu ulama yang mentahdir kelompok sesat atau individu orang yang itu tidak melazimkan kami ini subuhat itu bukan kelasiman ya sehingga kita boleh menerimanya boleh tidak tapi kalau ini kebenaran takdirnya, apa kita terima atau tidak? Hah? Kita terima bahkan wajib. Kita terima. Kita tidak melasimkan, ini pesubat dia. Kita tidak melasimkan menerima takdir ulama, tapi kalian ikuti saya yang ditahdir. Ya, saya lebih ikmah, saya lebih ini, sedangkan ini keras, ini begini begini. Nah, lihat dengan halus dia mencela para ulama dan menolak bimbingan mereka dan menipu para sahabat untuk mengikuti orang-orang yang ditahdir ini baik secara individu, kelompok maupun ya secara person. Maka barakallahu fikum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan memohon kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan di atas uh, sunnah sampai kita betul-betul mati di atas Islam dan sunnah Walhamdulillahirobbilalamin. Saya mau maaf ya karena ini tiba-tiba saya juga tidak persiapan sehingga ya kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya pribadi dari kesalahan pribadi saya dan saya maaf kepada antum dan beristighfar kepada Allah dan kebenaran datanya dari Allah maka alhamdulillah kita akhiri majelis kita jazakumullah khairan subhanakallahumma bihamdik syadalala anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh